بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman Fi tafsir al mannan Karya Al-Syeikh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Kita selesai dari pembahasan ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-62. Qala al-muallif rahimahullahu taala Thumma qala ta'ala hakiman bainal firaqil kitabiyyah Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menghukumi kelompok-kelompok dari ahlul kitab Kata Allah Subhanahu wa taala innal ladzina amanu wal ladzina hadu والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Innaladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman Walladzina hadu dan orang-orang Yahud Wan Nasara dan orang-orang Nasara Wassabiin dan orang-orang Sabiin Para ulama berselisih tentang makna sabiin was sahih kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di adalah salah satu kelompok dari kelompok-kelompok Nasara. Salah satu firqah dari firqah-firqah Nasara Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in salah satu kelompok dari kelompok Nasoro man amana billah wal yaumil akhir orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir wa amila salihan dan beramal saleh falahum ajruhum 'inda rabbihim maka bagi mereka pahala dari Allah Subhanahu wa taala di sisi Rabbnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala <clears throat> berfirman tentang kelompok-kelompok dari ahlul kitab bahwasannya Barang siapa yang dari mereka Beriman kepada Allah Dan hari akhir Dan beramal soleh Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada mereka Dan mereka Tidak merasa khawatir dan juga mereka tidak akan bersedih hati. Demikian kondisi orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau beramal saleh. Dia akan mendapat pahala. Tidak ada kekhawatiran atasnya dan dia tidak akan bersedih hati. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala Mubayyinan li hadhihi al-ayah berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini Wa hadzal hukmu ala ahli al-kitab khassatan Hukum ini adalah untuk ahlul kitab secara khusus yang disebutkan oleh Syekh di sini walladzina hadu wan nasara wasabiin ya. Naam, orang-orang Yahudi, Nasrani dan juga sabiin. Nah, ini adalah ahlul kitab. Ya. Hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah untuk ahlul kitab secara khusus. Li'anna sabiin karena as-sabiin makna sabiin as-sahih menurut pendapat yang benar kata Syekh annahum min jumlati firaqin nasara bahwasannya as-sabiin adalah naam salah satu firqah atau kelompok dari kelompok-kelompok Nasara <coughs> Sehingga mereka masih ahlul kitab Taib Para ulama berselisih tentang makna sabiin Ada yang mengatakan sabiin adalah Pengikut Syariat-syariat para nabi terdahulu atau mereka yang menyembah bintang-bintang dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sobiin adalah orang-orang yang telah keluar dari dari agama yang benar, yaitu man la dinalah, itu orang yang tidak punya agama, karena telah keluar dari agama yang benar. Dan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah beliau merajihkan pendapat, menguatkan pendapat bahwa sabiin di sini adalah min jumlati firqin nasara. Sabiin di sini adalah salah satu firqah kelompok dari kelompok-kelompok Nasara. Sehingga kata Syekh hukum ini adalah terhadap ahlul kitab secara khusus. Yaitu jika mereka ahlul kitab wan nasara ya, dan juga sobi'in yang merupakan salah satu kelompok dari kelompok Nasara jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka beramal saleh maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka dan mereka tidak akan merasa khawatir dan mereka tidak akan bersedih hati فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة <coughs> واليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa orang-orang yang beriman dari umat ini Demikian pula al-Yahud Orang-orang Yahudi Wan Nasara dan orang-orang Nasrani was-Sabi'in dan orang-orang Sabi'in Man amana minhum Billahi wal yawmil akhir Siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir Wasaddaqu rusulahum dan membenarkan rasul-rasul mereka fa inna lahumul ajral azima wal amna maka bagi mereka pahala yang besar dan bagi mereka rasa aman ketentraman ketenangan wala khaufun alaihim walahum yahzanun dan mereka tidak akan merasa takut tidak khawatir dan mereka tidak bersedih hati. Ini kondisi orang yang beriman. Yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau mengimani Rasul Rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka pahala yang besar. Allah berikan keamanan, ketentraman. Ya. Kemudian mereka tidak merasa khawatir, tidak ada rasa khawatir, rasa takut dan mereka tidak bersedih. Sebaliknya wa ma, wa amma man kaffara minhum billahi wa rasulihi wal yaumil akhir dan adapun orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya dan hari akhir fahuwa di hadhil hal maka kondisinya kebalikan dari kondisi orang yang pertama tadi ya. kalau orang yang pertama tadi dia dapat pahala yang besar, keamanan, tidak ada rasa takut, tidak bersedih hati. Maka sebaliknya orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, ya. kondisinya sebaliknya al khawfu wal huznu maka bagi dia rasa takut ya, dan juga sedih ya. orang yang ingkar atau kafir tidak tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir maka dia akan merasakan rasa takut rasa khawatir ya. tertanam pada dirinya rasa takut rasa khawatir dan rasa sedih Kemudian wasahih dan juga wasahih yang benar atau pendapat yang benar hmm. isyarah ini syarat bahwasanya dalam masalahnya ada perselisihan. Wasahih dan yang benar anna hadzal hukma baina hadhihi tawaifi bahwasanya hukum ini hukum yang disebutkan di atas ya, adalah baina hadhihi at-tawaifi anna hadzal hukma baina hadhihi tawaif min haitsuhum bahwasanya hukum ini yang Allah tujukan kepada kelompok-kelompok ini golongan-golongan ini min haitsuhum siapapun mereka dari kelompok-kelompok ini tadi al-yahud wan nasara wasabiin ya. la binisbati ilal imani bi Muhammad tidak berhubungan dengan masalah keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah penghabaran tentang ahlul kitab sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mereka orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, Sabiin ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, dan mengimani rasul-rasul mereka dan mau beramal saleh ya. maka bagi mereka pahala dari Allah mereka tidak akan merasa takut merasa khawatir dan mereka tidak bersedih hati ya. jadi hukum ini adalah naam untuk e, kelompok-kelompok ahlul kitab ini ya. siapapun mereka <clears throat> naam tidak berkaitan dengan masalah keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena penghabaran ini adalah tentang mereka sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza madmunu ahwalihim dan bahwasanya ini adalah kandungan kondisi-kondisi dan keadaan mereka. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dan mau beramal soleh, dan ada yang tidak. Maka barang siapa yang dari mereka dari ahlul kitab beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau beramal saleh ya, <coughs> maka mendapatkan keutamaan seperti yang disebut dalam ayat ini. Mendapat pahala, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Hukum ini adalah khusus untuk ahlul kitab siapapun mereka ya, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wajib ya, bagi seluruh mereka ahlul kitab ya, untuk mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh wahadihi tariqatul Quran. Penjelasan di atas Allah menyebutkan tentang ahlul kitab eh, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh ya, mereka mendapat pahala tidak ada rasa takut dan tidak ada bersedih hati ya. Allah menyebutkan tentang ahlul kitab dengan kondisi yang seperti ini ini adalah metode Al-Quran إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآية بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها ومن رحمته وسعت كل شيء <coughs> Ini adalah toriko atau metode di dalam Al-Quran. Idza waqa'a fi ba'di nufus inda siyakil ayat. Jika terjadi pada sebagian jiwa ketika membaca ayat muncul ba'dul auham waqa'a ba'dul auham muncul kesamaran ya. <coughs> fala buddha an fala budda an tajida waham maka mesti engkau akan mendapati ya, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala perkara yang akan menghilangkan kesamaran tersebut ya. jika engkau mendapati dalam ayat-ayat terdapat uh, kesamaran atau perkara yang memungkinkan dalam sebagian jiwa ya, ketika membaca ayat tersebut akan muncul kesamaran. Maka mesti aku akan mendapati penjelasan yang akan menghilangkan kesamaran tersebut. Ya. Li'annahu karena Al-Quran ini adalah tanzilun tanziluman ya'lamul asya'a qabla wujudiha Al-Quran ini adalah ya, diturunkan oleh zat yang mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Nah, wa man rahmatuhu wasiat kullasyai. Dan Al-Quran ini adalah tanzil man rahmatuhu wasiat kullasyai. Tanzil yang diturunkan Naam oleh zat yang rahmatnya mencakup segala sesuatu Maka mesti ketika e, seseorang membaca ayat yang dimungkinkan Padanya muncul waham Muncul kesamaran ya, Maka niscaya engkau akan mendapati atau dia akan mendapati penjelasan yang akan menghilangkan kesamaran tersebut. Telah disebutkan dalam ayat-ayat eh, sebelumnya tentang ahlul kitab, ya, celaan-celaan terhadap mereka. Ya. Nah, sehingga bisa jadi ketika membaca celaan-celaan kepada ahlul kitab ya, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan celaan-celaan terhadap ahlul kitab bisa jadi eh, seseorang berpikir bahwasanya semua ahlul kitab tercela ya nah, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesamaran atau pemahaman yang keliru ya Pemahaman yang seperti ini. Sehingga Allah menyebutkan bahwasannya apa? <clears throat> Mereka ahlul kitab yang sebelum atau yang hidup sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan merasa takut, tidak ada rasa khawatir dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Dan mereka termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Ya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini. wadali wallahu a'lam. Yang demikian itu wallahu a'lam annahu lamma dzakara bani Israil wa zammahum. Bahwasanya ketika Allah menyebutkan tentang Bani Israel dan Allah mencela mereka, ya. beberapa ayat sebelumnya Allah sebutkan tentang Bani Israel, ya. Nah, seperti ayat yang terakhir kemarin juga Allah menyebutkan tentang Bani Israel dan Allah mencela mereka. Ya. Wadakar ma'asihim wa qaba'i'ahum dan juga ketika Allah menyebutkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan dan keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, ya, rubbama waqa'a fi nufus annahum kulluhum yashmaluhumudzam. Maka bisa jadi eh, Naam dalam sebagian jiwa ini <coughs> berfikiran, ya. Naam berpikir bahwasannya celaan ini mencakup seluruh mereka. Ketika Allah menyebutkan celaan-celaan kepada Bani Israel ya, dari ayat-ayat sebelumnya yang sangat banyak, bisa jadi muncul dalam sebagian jiwa naam pemahaman bahwasannya celaan ini mencakup seluruh Bani Israel. Fa'arad al-bari ta'ala an yubayyina man lam yulhiq dzam minhum biwasfih. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingin menjelaskan orang-orang yang tidak termasuk dalam celaan tersebut. Ya. Dengan Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat orang atau Bani Israel yang tidak termasuk dalam celaan-celaan yang telah Allah sebutkan? Ya. Sifatnya adalah amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah. Nah, beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh ya, dan mengimani rasul-rasul mereka. Ya. Maka ketika dikhawatirkan Naam dalam sebagian jiwa ada pemahaman bahwasannya celaan tersebut mencakup seluruh Bani Israel, seluruh ahlul kitab, maka Allah ingin menjelaskan bahwa naam ada yang tidak termasuk dalam celaan tersebut dengan Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Walama kana aidan dzakara Bani Israel khassatan <coughs> yuhimul ikhtisasu bihim yuhimul ikhtisas bihim. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel secara khusus ya, nah, maka Naam yuhim al-ikhtisas bihim. Maka akan memunculkan pemahaman yang samar yang menduga bahwasannya apa yang Allah sebutkan tersebut khusus atau hanya khusus untuk Bani Israel saja maka zakara ta'ala hukman aman yashmul tawaif kullah maka Allah menyebutkan hukum yang umum yang mencakup seluruh kelompok. Ya. Nah, dalam ayat sebelumnya Allah memang hanya menyebutkan tentang Bani Israel ya. Nah. Sehingga mungkin akan terjadi akan muncul pemahaman kalau hal-hal yang demikian khusus untuk Bani Israel. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukum yang umum Yang mencakup seluruh tawaif, seluruh kelompok Sehingga Allah katakan Innaladzina amanu Waladzina hadu Wan nasoro wasobiin Sesungguhnya orang-orang beriman orang-orang Yahudi, Nasara dan Sabiin. Nah, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Ya. Mereka tidak takut, ya. tidak ada rasa khawatir, rasa takut, dan mereka tidak bersedih hati. Maka zakara ta'ala hukman aman yashmal tawaif kullaha liyattadihal haqqu wa yazulul wa yazulul tawahum wal iskal. <coughs> Allah menyebutkan hukum yang umum mencakup seluruh kelompok. Agar kebenaran semakin jelas dan akan hilang at-tawahum wal iskal, akan hilang pemahaman yang waham pemahaman yang keliru atau kesamaran wal iskal dan juga agar supaya hilang al iskal ya, keganjilan atau ke naam e, ganjalan ya. kesamaran ya, yang bisa muncul karena sebab Naam Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan secara khusus tentang Bani Israel Maka fasubhana man auda'a fi kitabihi ma yubhiru uqulal alimin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menyimpan dalam kitabnya perkara-perkara yang bisa mengalahkan akal-akal al-alimin, akal-akal Naam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala atau ukul al alamin ya. akal-akal dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala Sehingga setelah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat sebelumnya menyebutkan tentang Bani Israel Ahlul Kitab dan mencela mereka <coughs> kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan Naam tentang al-Yahud wan Nasara dan Sabiin yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh maka bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka tidak ada rasa takut ya, dan bagi mereka tidak ada rasa sedih. Nah. <clears throat> Ini Allah sebutkan agar supaya naam seseorang tidak memahami bahwasannya semua Bani Israel tercela. Ya. Nah, karena dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang pelanggaran-pelanggaran Bani Israel, kemaksiatan-kemaksiatan dan keburukan-keburukan Bani Israel Allah sebutkan. Ya. Nah, agar supaya Naam tidak ada kesamaran atau iskal bahwasannya semua Bani Israel itu tercela ya. Nah, tidak ada muncul pemahaman bahwasannya semua Bani Israel tercela, maka Allah menyebutkan bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan Yahud dan Nasoro dan Sobiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang besar. Mereka tidak akan mendapatkan, tidak akan merasakan rasa takut dan khawatir, dan mereka tidak akan bersedih. Artinya ada di antara mereka naam orang-orang yang seperti ini. Ya, dari kalangan Bani Israel, Yahud, <clears throat> demikian pula Nasara dan Sabi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Di dalam ayat ini Allah hendak menjelaskan bahwasannya ada orang-orang yang tidak termasuk dalam celaan-celaan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang Bani Israel. Ada orang-orang yang tidak masuk dalam naam celaan tersebut. <clears throat> Yaitu mereka yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir, mau beriman kepada para rasul mereka dan mau beramal soleh. Selesai dari ayat yang ke-62. Kemudian ayat yang ke-63 sampai 64. <coughs> Wa idha khadna mithaqakum Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idha khadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwah. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم minal khasirin Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqakum Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. <clears throat> Warafa'na fawqakum tur dan kami mengangkat gunung Tur ya, di atas kalian. Nah, sambil mengancam Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung Tur di atas mereka, ya. Naam. Sambil mengambil perjanjian tersebut, ya. Khudhu ma atainakum. Maka kata Allah, ambillah atau peganglah apa yang aku berikan, apa yang kami berikan kepada kalian, bikuwa dengan erat pegang dengan erat janji tersebut. dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Ingatlah isinya, isi perjanjian tersebut ingat selalu. La'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Itu perjanjian untuk mengikuti Naam apa yang diajarkan oleh Nabi atau Rasul mereka ya. Perjanjian untuk mengikuti kitab yang diturunkan kepada nabi mereka. Summa tawallaitu min ba'di dzalik. Kemudian setelah itu, setelah adanya perjanjian itu, ya, tawallaitum kalian berpaling. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Maka jika bukan atau jika bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya Lakuntum minal khasirin Maka niscaya kalian termasuk daripada orang-orang yang khasir Orang-orang yang rugi Maknanya ayat, eh, Qala syekh Maknanya makna ayat di atas Wadkuru ingatlah wa'id akhadna mithakokum ketika kami mengadakan perjanjian dengan kalian wahwal ahdus sagil al muakkad bitakhwifi yaitu perjanjian yang berat ya perjanjian yang berat yang ditekankan atau dikuatkan dengan takhwif lahum yang dikuatkan dengan uh, Allah menakut-nakuti mereka ya. perjanjian yang berat yang Allah ambil dari mereka ya. Naam yang perjanjian tersebut dikuatkan dengan takhwif lahum dengan Allah menakut-nakuti mereka ya. Apa Naam yang Allah takut-takuti terhadap mereka ya. Biraf itur fauqahum ya. Yaitu dengan Allah mengangkat gunung Tur di atas mereka Allah takut-takuti mereka ya. Allah ancam mereka sambil mengambil perjanjian tersebut ya Naam Allah mengangkat gunung Tur di atas mereka yaitu Allah mengancam mereka Wakila dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Khudhu ma atainakum." Nah, minat Taurah yaitu peganglah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dari Taurat ini Bikuwah, peganglah dengan erat Taurat ini. Ai bijiddin wajtihadin. Itu dengan kuat, dengan erat, dengan sungguh-sungguh. Wasabrin ala awamirillah dan juga sabar ya, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wadkuru mafihi dan ingatlah selalu isinya isi Taurat. Aima fi kitabikum yaitu apa yang ada dalam kitab kalian, isi kitab kalian yaitu kitab Taurat. Bi antasluhu wa tata'allamu yaitu dengan kalian membacanya, membaca Taurat tersebut dan kalian mempelajarinya. Ya. Nah, mengingat isi Taurat yaitu dengan membacanya dan mempelajarinya ya, dan seterusnya. La'allakum tattaqun agar supaya kalian bertakwa. Ya. Ai la'allakum tattaquna 'adzaballahi wa sakhatah. Yaitu agar supaya kalian terjaga dari azab Allah dan murkanya. Au litakunu min ahli taqwa atau yaitu agar kalian termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Karena makna takwa adalah e, memelihara diri dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Fa ba'da hadha at-ta'kid dan setelah na'am penegasan yang sangat ini Allah tegaskan, Allah mengambil janji dengan mereka eh, bahwasanya mereka <clears throat> mau mengikuti Taurat mau mengamalkan Taurat ya. Naam dan janji tersebut atau pengambilan janji tersebut disertai dengan takhwif, Allah menakut-nakuti mereka dengan mengangkat gunung Tur di atas mereka. Ya. Nah, setelah naam penegasan yang sangat ini, ya. Tawallaitum kalian berpaling. Eh wa Nah, kalian berpaling Wa kana dzalika mujiban bi li an yahilla bikum a'dhamal uqubat. Sehingga na'am perbuatan mereka berpaling dari janji Allah Subhanahu wa taala dari perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka ini mujiban mengharuskan li an yahilla bikum a'dhamal uqubat. Mengharuskan bagi mereka untuk mendapatkan hukuman yang paling dahsyat. Ya. Nah, hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi ya, falaula fadlullah alaikum warahmatuhu Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya lakuntum minal khasirin maka niscaya kalian termasuk daripada orang-orang yang merugi. Nah. Taib. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala ya. Naam kepada orang-orang yang tidak mengikuti kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga tentunya dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat isi dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bagaimana mengingatnya? yaitu dengan membacanya dan mempelajarinya. Nah. Taib. <clears throat> Bani Israel Allah ancam, ya, sambil mengangkat gunung Tur di atas mereka. Nah, sambil mengambil perjanjian dari mereka agar mereka berpegang teguh dengan Taurat, ya. Nah. Yang jika tidak, ya, maka mereka akan mendapatkan siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian mereka berpaling. Ya. Nah, sehingga perbuatan mereka ini mengharuskan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akan tetapi ternyata karunia Allah ya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas ya. sehingga jika bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi nah <clears throat> maka ini terdapat isyarat juga untuk kita ya agar kita naam mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim isi kitabullah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membacanya, mempelajarinya ya, dan seterusnya. Nah, Ta'ikhwani <clears throat> ya fidin rahimani wa rahimakumullah Selesai dari penjelasan ayat yang ke-63 dan 64 Secara ringkas ya, Dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala Nah dan kita lanjutkan insyaallah ayat-ayat yang setelahnya pada pertemuan yang akan datang.